Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ba'd lanjutkan kajian kita dalam membahas tentang sifat-sifat al-jannah. Setelah kita mengetahui beriman bahwasanya jannah itu tempat yang kekal abadi untuk kaum mukminin dan bahwasanya jannah itu padanya terdapat tingkatan-tingkatan atau lebih tepatnya 100 tingkatan yang telah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang muttaqin dan bahwasanya jannah itu memiliki pintu-pintu yang berjumlah delapan maka yang berikutnya Al-Quran menggambarkan kepada kita bagaimana kaum atau orang-orang atau penduduk al-jannah itu ketika mereka berada di dalam al-jannah sejak awal memasukinya. Disebutkan bahwasanya penduduk al-jannah Ketika mereka telah memasuki jannah tersebut tidak didapati pada hati mereka pada kolbu mereka perasaan hasad dengki saling membenci iri terhadap kenikmatan yang diraih oleh saudaranya berbeda dengan kehidupan dunia yang banyak dihiasi oleh hasad, dengki, benci, saling berlomba dengan bentuk perlombaan yang negatif dalam hal dunia sehingga memunculkan hasad dan akhirnya menumbuhkan sikap saling membenci bahkan saling merugikan dalam hal fisik mencuri membunuh merampok, menipu. Semua itu terjadi di dunia. Semua itu terjadi di dunia, namun ketika kaum mukminin dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Allah hilangkan dan Allah cabut semua perasaan itu. Hal ini Allah beritakan dalam beberapa ayatnya. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43 setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang kaum mukminin Allah menyatakan pada ayat yang ke-42-nya walladzina amanu wa 'amilus salihat la nukallifu nafsan illa us'aha ulaika ashabul jannatihum fiha khalidun dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beramal saleh. Kami tidak membebani kata Allah. Tidak memberikan beban kewajiban amalan kepada mereka yang di luar kemampuan mereka untuk melakukannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah penduduk-penduduk jannah. Mereka itu kekal abadi selama-lamanya di dalam jannah. كبر الله على الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كذا الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في قلوبهم وما في صدورهم من غل dan kami cabut dari kolbu mereka dari berbagai perasaan dengki dan benci dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sebisa ini Allah bertegas di dalam surat Al-Hijr surat Al-Hijr ayat yang ke-47 mana di mana sebelumnya pada ayat yang ke-45 dan ke-46 Allah Subhanahu wa taala menyatakan Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin mereka itu akan berada di dalam kebun-kebun surga dan mata air mata air yang segar. Udkhuluha bisalamin ini Dikatakan kepada mereka pada hari itu, ini adalah di saat mereka akan masuk jannah. Di saat mereka akan masuk jannah telah disambut dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan hati. Tidak sekedar dimasukkan begitu saja, tetapi disambut sejak mereka awal akan memasukinya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan utkhuluha mereka di, dikatakan kepada mereka utkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga ini bisalamin dengan penuh kesejahteraan, tenang, tidak ada rasa takut. Aminin, aman dari segala sesuatu. Aman dari kemungkinan maut, kemungkinan mati. Aman dan sejahtera dari kemungkinan merugi, berkurangnya kenikmatan atau apa mereka dari kemungkinan e, terhentinya berbagai nikmat itu sebagaimana ketika di dunia ketika seorang menikmati sebuah kenikmatan dia takut khawatir kenikmatan itu akan berakhir dia takut dan khawatir kenikmatan harta keluarga anak dan istri kendaraan akan berkurang khawatir dan selalu khawatir sehingga dia sibuk menjaga, sibuk memikirkan hingga dia jatuh sakit, dia jatuh kepada berbagai musibah gara-gara memikirkan bagaimana menjaga kelanggengan nikmat-nikmat tersebut. Namun di jannah mereka terjamin. Sejak awal akan memasuki jannah dikatakan kepada mereka utkunuha bisalamin. Masuklah kalian ke jannah ini dengan salam, dengan penuh kesejahteraan, aminin dalam keadaan aman, sentausa aman dengan segala penuh keamanan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin dan kami cabut dari hati mereka perasaan dengki, benci satu dengan yang lainnya. Ikhwanan sebagai satu saudara, mereka berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan berbincang, saling berbincang dan bertanya tentang keadaan saudaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasir uh, eh, Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan uh, ayat ini yaqulu ta'ala innal muttaqin dan eh, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang bertakwa alladzina taqaw ta'ata syaitan wa ma yad'uuhum ilaihi min jami' dzunub wal isyan yaitu orang-orang yang selalu menghindar dari sikap taat kepada kemauan dan perintah syaitan dan ajakan mereka untuk melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan fi jannatin wa uyun. Mereka berada di dalam surga-surga dan mata air-mata air yang lezat. Wa yuqalu lahum hala dukhulihim au hala dukhuliha dan dikatakan kepada mereka kepada penduduk surga di saat mereka akan memasuki surga tersebut udkhuluha bisalamin aminin kata syekh minal mauti wan naumi wan nasabi wal lughubi وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكبرات kata beliau yakni mereka sejahtera dan aman dari kemungkinan datangnya kematian beda dengan ketika kita di dunia kita sehat khawatir nanti kena serangan jantung khawatir kalau saya makan makanan ini terkena penyakit ini dan itu dan saya meninggal dunia saya takut mati di akhirat itu semua dicabut oleh Allah kekhawatiran tersebut. Aman dari kemungkinan tidur lelah, tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut. Begitu juga dari kemungkinan badan yang capek karena susah payah menikmati berbagai kenikmatan itu. Berbeda dengan kita ketika di dunia, ketika hendak menikmati sebuah nikmat, tertentu yang sedikit dan cepat habis itu pun harus dengan susah payah. Kadang-kadang kita harus menempuh perjalanan yang jauh. Kadang kadang-kadang kita harus semalam suntuk untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Namun semua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ditiadakan ketika di jannah dan mereka diselamatkan aman dari kemungkinan terputusnya berbagai nikmat atau kemungkinan ditimpanya penyakit, kesedihan musibah dan yang lainnya. Ketika kita di dunia mengenai kendaraan, khawatir kendaraan kita nabrak atau ditabrak. Anak kita sedang berada di jalan, kita khawatir imma ditabrak atau ditabrak. Kecelakaan, patah kakinya, pecah kepalanya, dan seterusnya. Namun semua itu tiada sedikit pun di jannah. Tidak ada sedikit pun di surga Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha min aminin. Kemudian beliau melanjutkan wa ma fi sudurihim min ghillin dan kami cabut kata Allah dari kolbu mereka, dari hati-hati mereka perasaan benci dan eh, dengki fataqqa qulubuhum salimatan min kulli daghal wa hasadin mutasafiyatan mutahab sehingga yang ada di dalam kolbu mereka itu adalah kolbu yang penuh dengan rasa cinta, saling menyayangi, bersih dari penyakit-penyakit dengki, iri dan benci. Ikhwanan sebagai satu saudara, ala sururin mutaqabilin berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Kata Syekh rahimahullah, kata Syekh Sa'di, dalla dzalika ala tazawurihim wajtima'ihim wa husni adabihim fima bainahum fi kauni kullin minhum muqabilan lil akhar la mustadbiran lahu kata beliau ayat ini ada sebuah dalil yang bisa dipetik bahwa penduduk surga saling mengunjungi satu dengan yang lainnya mereka berkumpul di atas dipan-dipan dengan adab dan akhlak yang baik yaitu saling berhadapan berbincang dalam keadaan masing-masing berhadapan dengan saudaranya, tidak ada yang berpaling, tidak ada yang menghadap di belakangnya. Semua berbincang dengan perbincangan yang indah, hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada sakit hati, semuanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ditiadakan. Ketika mereka berada di jannah. Ini adalah kondisi di saat mereka akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata inna awwala zumratin Yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badr. Sesungguhnya rombongan pertama yang akan memasuki jannah itu wajah mereka itu bagaikan bulan purnama yang terang benderang dengan penuh kesenangan memasuki jannah. Terang benderang wajah mereka berkilau menunjukkan cahaya kenikmatan ketika saat mereka memasuki surga itu tadi. Ini rombongan pertama. Semoga Allah golongkan kita termasuk rombongan pertama ini. Walaupun itu kalau kita melihat kondisi kita nampaknya itu hanya sebatas angan-angan. Kalau kita melihat kondisi amalan kita keseharian nampaknya itu hanya sebatas angan-angan. Untuk kita bisa masuk ke dalam jannah Allah dalam rombongan pertama ini. Bersama para nabi, bersama para rasul, bersama sahabat nabi, bersama para kibar, a'immatut tabi'in. Nampaknya itu hanya sebatas angan-angan. Kenapa? Karena amalan kita dalam keseharian tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar berharap untuk termasuk jenis yang pertama ini tadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW mereka memasuki Jannah Allah Subhanahu wa taala ala suratil qamar lailatul badr. Gambaran mereka bagaikan bulan purnama. Ya. Qala walladzina yalunahum ala asyaddi kawkabin durriyin fis samai idaatan. Rombongan yang kedua yang berikutnya. Mereka memasuki jannah dalam kondisi mereka itu bagaikan bintang-bintang yang berkemilauan di langit. Nah, ini semua menunjukkan, menggambarkan betapa mereka memasuki jannah dengan penuh kegembiraan, keberhasilan. Setelah selama ini mereka di dunia bersabar. Inna kunna fi ahlina musfiqin. Dahulu kami ketika di dunia, ketika berkumpul dengan keluarga dan teman-teman kami dalam keadaan musfiqin, dalam keadaan selalu takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Semua itu hilang di saat awal memasuki jannah. Semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang sama dalam hadis yang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang mereka, akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahid. Akhlak mereka sama semuanya. Pada puncak terbaik akhlak seorang manusia ketika berbicara, ketika menyajikan, ketika menyambut saudaranya, ketika berbincang, ketika duduk bersama temannya. Semuanya dalam keadaan terbaik, sama semuanya. Tidak ada duduk di saat itu dia angok ya, di hadapan saudaranya yang mungkin saudaranya akan tersinggung. Ya. Ada yang di saat saudaranya berbicara atau berbincang, dia noleh ke kanan, noleh ke kiri dalam keadaan tidak perhatian terhadap pembicaraan saudaranya. Ada yang di saat temannya memandang kepadanya, wajahnya cemberut, menunjukkan ketidaksukaan. Pandangan dan lirikan matanya tidak mengenakan hati. Semua itu tidak ada di surga. Semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan ketika dilihat, mengasihkan ketika berbincang, membuat kerasan dan betah hati ini ketika berkumpul dan duduk bersama mereka. Ini adalah kenikmatan jannah. Berbeda dengan kehidupan dunia, walaupun teman terbaik kita. Walaupun teman yang paling dekat dengan kita sekalipun ketika di dunia, ada rasa dengki, ada rasa iri, ada penyakit-penyakit kolbu yang lainnya yang tersimpan di dalam kolbunya namun semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dan dihilangkan ketika di akhirat nanti. Hadis ini sebagaimana disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau dengan kata lain muttafaqun alaihi. Kemudian ucapan ahlul jannah ketika mereka memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahilladzi hadana li Wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Itu yang terucap dari mereka. Mereka bertasbih dan memuji Allah. Diilhamkan kepada mereka tasbih bagaikan di sebagaimana nafas manusia. Nafas tidak pernah berhenti. Masuk dan keluarnya nafas ini. Begitu juga tasbih, tahmid, takbir. Pujian-pujian kepada Allah dari ahlul jannah itu tidak pernah berhenti. Terus mereka memuji Allah, Ucapan yang mereka ucapkan di saat memasuki jannah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kami, menunjukkan kepada kami kepada jannah dan kenikmatan ini. Wa ma kunna linahtadiya Dan sungguh kami tidak akan pernah mendapatkan bimbingan ini untuk sampai kepada jannah. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan jannah dan kenikmatan ini. Laulan hadan Allah Kalau bukan karena Allah menunjukkannya kepada kami. Itu ucapan ahli jannah. Terucap. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtariya. Laula an hadanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara sifat-sifat al-jannah bahwa Allah menyediakan untuk penghuninya nanti khaimah wa kemah dan kamar kemah dan kamar di surga bagaimana sifat dan keindahan kemah-kemah di surga dan kamar-kamarnya. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan bersama bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang kondisi kemah dan kamar-kamar penduduk jannah itu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-58 Surat Al-Ankabut ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala menyatakan والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Perhatikan baik-baik ayat ini. Setelah Allah menyatakan dan menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian dan kemudian kepada kamilah semua mereka atau kalian semuanya ini dikembalikan. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wa amilus dan beramal saleh. Dengan segala bentuknya amal saleh. Baik yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri ataupun yang kembali untuk umat, kembali untuk dakwah, kembali untuk amal khair bagi manusia ini. Dan seluruh amal soleh yang zahir maupun yang batin, annahum minal jannati wurafa Pasti kami akan siapkan untuk mereka kamar-kamar di jannah nanti. Tajdi min tahtihal anhar yang mengalir padanya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama hanya amin dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa Allah akan menyiapkan baginya kamar-kamar atau bagi kaum mukminin yang beramal soleh. Kamar-kamar di surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Di kamar-kamar mereka itu tadi mengalir sungai. Berapa luas kamar ini? Sebesar apa kamar dan kemah mereka tadi? Nanti akan kita mendengarkannya dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam ayat ini ghurafan tajri min tahtihal anhar kamar-kamar yang mengalir di sana sungai-sungai sungai dengan segala bentuknya sebagaimana akan kita bahas nanti sungai yang mengalir di sana khamr sungai yang mengalir di sana susu sungai yang mengalir di sana madu dan air yang tidak pernah berubah rasanya semua itu mengalir dengan mudah kita meminum darinya untuk di dunia ini Sebatas kita hanya sekadar melihat sungai yang indah yang mengalir di sana dengan sejuknya, kita harus mendatangi tempat-tempat yang jauh. Kita tidak mungkin mendapatkannya dalam sungai yang ada di hadapan kita sekarang ini, di depan kita, atau di depan masjid ini. Kita harus datang ke gunung-gunung untuk melihat sungai tersebut. Harus mengeluarkan biaya, lelah dengan segala resiko. Sementara di jannah, sungai itu berada di kamar-kamar kita. Bersama keluarga kita, bersama istri-istri kita, Allah siapkan untuk alladzina amanu wa amilus salihat. Fa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang berbuat. Alladzina sabaru yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersabar di dalam berupaya meninggalkan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah. Sabar di dalam menghadapi berbagai musibah Sabar dia dalam melakukan sholat, saum, sedekah, dakwah, talabul ilmi, amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar di dalam meninggalkan berbagai kemaksiatan yang Allah benci, yang Allah murkai. Sabar menahan diri, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang berusaha menahan dirinya dari mengikuti kemauan hawa nafsu, menuruti kemauan syahwat hawa nafsu, Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga adalah tempat kembali dia. Surga yang dinyatakan sebagai tempat kembalinya. Di sana tajri min tahtiyal anar. Mengalir padanya sungai-sungai yang indah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khaymah kemah penduduk surga ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahabat Abu Musa Al-Ash'ari muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari muttafaqun alaih kata beliau inna lil mu'minina kata Rasulullah SAW inna lil mu'minina fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah sesungguhnya untuk atau bagi kaum mukminin di jannah nanti telah Allah siapkan sebuah kemah yang terbuat dari intan permata. Satu intan permata tengahnya itu berlobang. Bukan rakitan dari berbagai intan permata. Satu intan permata yang dibuat tengahnya itu mujawab beruangan Antum sekarang kalau mendapatkan marmer yang bisa melengkung 30 derajat saja sudah luar biasa. Satu marmer tanpa digabung, pecahan dari marmer-marmer lainnya. Mahal atau tidak? Mahal. Kadang-kadang marmer itu harus didatangkan dari negeri Cina. Kadang-kadang harus didatangkan dari Eropa. Untuk menghias rumahnya. Dia harus membelinya dengan mahal. Dia harus bekerja siang, pagi, sore, malam. Capek karena sakit dia. Sakit jantungnya, sakit levernya, sakit ginjalnya. Sebatas untuk menghias rumahnya atau harta-harta dia. Di Allah siapkan khaymah yang terbuat dari intan permata sekedar marmer biasa satu intan permata itu beruangan inna lil mu'minina fil la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa ya subhanallah betapa indahnya maukah kita mengejar khaimah yang terbuat dari intan permata ini tadi sebagaimana ahlu dunia mengejar intan permata yang akan dia pakai di tangan atau tangan istrinya atau yang akan dia gunakan untuk menghiasi rumahnya. Dia bekerja pagi hari, dia berangkat. Pulang di sore hari. Dia harus menghadiri pertemuan-pertemuan. Berangkat ke sana, ke ke sini. Safar ke sana, safar ke sini. Dia pusing, dia ketakutan. Mengalami kerugian. Bisakah kita di dalam upaya mengejar haima yang Allah siapkan di jannah itu seperti tadi di pagi hari kita siap beribadah dengan berbagai bentuk ibadah. Salat, saum, zikir, tilawatul Quran, hifdzul Quran, ta'lim, istighfar, taubat, wudu, amar ma'ruf nahi munkar, talabul ilmi, dakwah. Semuanya dilakukan. Siap kita mengejar semua itu. Lelah sebagaimana lelahnya ahli dunia, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa kita memiliki kemauan setidaknya mirip dengan ahli dunia ketika mengejar dunia. Sedih ketika berkurang, sedih ketika hilang kesempatan. Menyiapkan segala sesuatu yang kita miliki untuk meraihnya. Kemudian disebutkan dalam hadis hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau juga muttafaqun alaih bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan inna ahlal jannati la yatara'awun ahlal ghuraf min fawqihim كما يتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya penduduk surga mereka akan saling melihat kamar-kamar mereka, melihat kamar-kamar mereka yang satu berada di atas yang lainnya, bagaikan bintang, bagaikan bintang-bintang yang ada di langit ini, yang berjalan ke arah barat, terlihat yang berada di sebelah timur, satu dengan lain yang melihat itu kamar, itu kamar, itu kamar dari kejauhan. Hadis ini sebenarnya juga menunjukkan bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkatan amalan dan iman masing-masing yang sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan kedua. Bertingkat-tingkat sampai kamarnya pun berbeda posisi dan ketinggiannya. Satu dengan lainnya bisa melihat dari kejauhan kamar-kamar tersebut bagikan bintang. Berapa luasnya nanti akan disebutkan sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mendengar ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamar-kamar tersebut adalah tempat-tempat dan kedudukan para nabi yang tidak mungkin untuk meraihnya selain para nabi kata Rasulullah tentu itu untuk para nabi dan juga demi jiwaku yang berada di tangannya demi zat yang jiwaku berada di tangannya juga akan diraih oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Nah, beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, membenarkan segala rasul, semua rasul dengan segala konsekuensinya. Ikhwani Fiddin, rahimani wa rahimakumullah Dalam riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya disebutkan bahwa luas khaymah luas khaymah yang Allah siapkan di jannah ketinggiannya adalah 60 mil khaymah dan kamar yang terbuat dari intan permata itu ketinggiannya 60 mil lebar dan panjangnya 60 mil Nah. Masya Allah. Antum bisa bayangkan luas khaimah yang terbuat dari intan permata. Setinggi 60 mil dan selebar dan sepanjang 60 mil. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Nanti akan kita lalui keterangan-keterangan lainnya dari hadis-hadis Rasul صلى الله عليه وعلى آله وسلم Sudah tiba waktu zuhur Kita akan akhiri bagian pertama kajian kita di siang hari ini Dan mungkin kita akan lanjutkan pada zuhur InsyaAllah ta'ala Allah bagi ikhwan yang makan dulu Dan saya ingatkan kepada ikhwan untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan kira al Quran, memurajaah dan yang semisalnya dari amalan-amalan saleh. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.